Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kita melanjutkan kajian fikih masih hudud sekarang haddul qazaf. <clears throat> Had qazaf. Definisinya asal qazbi ar-ramyu bil hijarah wa ghairiha. Eh, asal kata qazaf itu adalah melempar dengan batu. seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala maksudnya eh qazab eh, itu melempar kan melemparkan seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam ani qazifihi fit tabuti faqazifihi fil yammi uh, apa bukan bukan melemparkan maksudnya apa masukkan ke dalam uh, kotak kemudian cemplungkan ke sungai. Sedangkan wal qazfu zina ma'khuzun min hadzal makna. Menuduh zina adalah diambil dari kalimat ini, melempar. Kan e, bahasa kita juga kan kalau menuduh apa? Melemparkan tuduhan itu kan. Adapun makna syar'inya adalah ar-ramyu bizina, menuduh zina itu namanya qazaf. Dan tentunya ketika uh, qazaf ini ketika menuduh atau dituduh zina itu apa mencoreng harga diri, kehormatan, nama baik gitu kan. Mungkin orang lebih lebih ringan dipukul daripada nama baik di dikotori atau dirusak. Kalau dipukul kan selesai. Tapi kalau nama baik dituduh nanti sampai kemana-mana kan tuduh. Apalagi zaman sekarang. Makanya di antara tujuan eh, di antara eh, apa eh, makosidus syariah adalah menjaga kehormatan. Makanya ada had bagi orang yang menodai kehormatan seseorang. Makanya sini bahwa muharram, bahwa yuharrimu al-qazfa tahriman qati'an wa yaj'aluhu kabiratan min kabairil ismi wal fawahish. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan qazf ini dengan pengharaman yang yang pasti dan dijadikan sebagai salah satu daripada dosa besar. Wa yujibu al-qazif samani najadatan dan Allah menetapkan uh, hukuman bagi orang yang menuduh berzina apa samanina jaladah 80 jiridan. baik laki-laki maupun perempuan terus wa yumna'u qabulu syahadatihi ditolak kesaksiannya tidak, tidak boleh diterima wa yuhkamu alaihi bil fisqi wal la'ni wat tardi min rahmatillah wastihqaqil azab bil alim fid dunya wal akhirah dan dia dihukumi fasik juga di laknat diusir dari rahmat Allah dan dia berhak mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Allahumma illa idza sabata uh, sabatat sihatu qawlihi kecuali kalau apa? Kalau tuduhannya itu benar terbukti berdasarkan bukti-bukti yang syar'i itu empat orang saksi laki-laki yang adil yang tidak ada subhat di dalamnya. Tapi kalau seandainya uh, apa uh, tidak memenuhi ya baru kalau tidak memenuhi syarat ini berarti ya kozab gitu. Allah mengatakan, "Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum samanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun illa alladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu Dan orang-orang yang menuduh para wanita yang baik-baik dengan tuduhan zina, kemudian mereka tidak bisa menghadirkan empat orang saksi, maka deralah mereka dengan delapan puluh deraan. Dan jangan kalian menerima kesaksian mereka selama-lamanya dan mereka itulah orang-orang yang fasik kecuali orang yang tobat setelah hal itu dan dia melakukan perbuat eh, perbaikan maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang di sini ancaman bagi orang yang apa mengkozaf tidak punya saksi maka dijilid tidak terima kesaksiannya dan dihukumi fasik juga firman Allah Subhanahu wa taala innal ladzina yarmuna al muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum adzabun 'adzim yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Uh, maksudnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik yang tidak pernah terbesit dalam benaknya untuk berzina dan lagi mereka itu mukminah maka orang yang menuduh mereka berzina itu dilaknat di dunia dan di akhirat dan bagi mereka azab yang besar di hari di mana e, lisan, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu bil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah." Sungguh orang-orang yang menginginkan merebaknya perbuatan keji di tengah orang-orang yang beriman, maka bagi mereka itu azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Kemudian juga dalam hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim Rasul mengatakan ijtanibu hadhil ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. apa? Jauhi tujuh hal yang membinasakan. Kemudian para sahabat mengatakan, "Wa mahunna ya Rasulullah apa?" E, tujuh hal yang membinasakan itu qol dan mengatakan asyirku billah wasihro syirik, sihir, wa qatlu nafsil haram haramallah, maka uh, membunuh jiwa yang haram dibunuh. Kemudian uh, wa riba, makan riba, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim, wa tawalli yaum zahfi dan melarikan diri di hari sedang berhadapan-hadapan perangan. Kemudian wa qazful muhsanatil ghafilatil mu'minat menkozab menuduh zina wanita mukminah yang berbaik yang baik-baik dituduh sebagai berzina. Di sini uh, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menuduh tanpa menghadirkan bukti yaitu saksi. Dan uh, pengharaman apa namanya kaitan dengan uh, hadis ayat-ayat itu ayat-ayat tentang tadi yang kozab dan yang lainnya itu dalam rentetan turunnya ayat Al-Quran dalam surat uh, apa uh, An-Nur dalam rangka membebaskan Aisyah radhiyallahu taala anha dari tuduhan zina yang dilontarkan oleh orang-orang munafik dan oleh kaum sebagian kaum muslimin yang terpengaruh dengan orang-orang munafik tuduhannya itu seperti Hasan Mistah Ibn itu apa sahabat yang mulia Hasan penyair Rasulullah kan tapi ikut terlibat dalam menuduh apa Aisyah berzina dengan Sofwan ibnu Mu'attal e, maka turun ayat membebaskan Aisyah dari tuduhan tersebut jadi di Darul Islam sendiri e, terjadi kan hal-hal semacam itu. Berarti orang-orang yang benar karena banyaknya orang yang apa? yang menuduh itu kan sampai apa orang yang benar apa tidak bisa membuktikan. Itu pada zaman Nabi sehingga turun wahyu, apalagi zaman sekarang. Kemudian mayustaratu fil qazfi eh, hal-hal yang disyaratkan pada qazaf ini. Syarat ini ada syarat eh, pada al-qazif yang menuduh berzina, ada syarat orang yang dituduh berzina. Kalau syarat-syarat ini terpenuh, terpenuhi berarti orang yang menuduh berzina itu eh, bila tidak bisa mendatangkan bukti maka dia yang kena had qazaf. sini syarat orang yang mengkozib, yang apa? Yang menuduh, yang al, al kozib. Pertama al aklu akal balik, ya terus ikhtiar akal balik karena orang gila atau anak kecil tidak kena takut Terus eh, apa? Eh, ikhtiar ikhtiar lawan daripada dipaksa orang yang namanya eh, apa? Eh, kalau dipaksa ya gugur kan apa orang kekafiran saja apa Allah gugurkan dosanya. Rasulullah, Rasulullah mengatakan Rufi al-qalamu an salasin an na'imi hatta yasiqillah wa an sabi hatta yahtalima wa anil majnuni hatta yafiqa. Pena diangkat dari tiga orang. Pertama dari orang yang tidur sampai terbangun. Orang yang anak kecil sampai dia balik. Dan orang gila sampai dia sadar. Juga sabda Rasulullah SAW, Rofi'an an ummati al khata wa nisyan wa alaihi. Diangkat dosa dari umatku akibat atau al khata kekeliruan, nisyan, lupa dan apa yang dipaksakan. Ini uh, khusus apa? Pada syariat Rasulullah SAW. Tapi syariat Nabi terdahulu masih ya kompor aja masih e, apa belum ya orang-orang jahiliyah masih melakukannya kan itu. Dan dalam Islam pun ketika sudah Islam lama belum ada pengharaman kompor secara pasti sampai turun surat Al-Maidah itu. Nah kalau anak kecil, tapi anak kecil tapi dia belum baik tapi sudah memayis itu kan kan banyak sekarang anak udah memayis tapi belum balik terus dia menuduh orang lain berzina, maka dia apa? Dia tidak kena had, tapi kena takzir. Kena takzir. Kemudian syarat pada al-makzub. Syarat orang yang dituduh berzinanya. Yang pertama akal, balik, muslim, afif. Apa maksudnya menjaga diri. Menjaga diri dari eh, tidak dikenal sebagai orang yang buruk. Kan beda. Oh, itu apa di sana apa wanita punya eh, apa namanya ya, ya orang yang apa yang yang yang apa yang dikenal keburukannya itu kan kalau menurut orang yang sudah dikenal dia pelacur atau orang yang biasa menjejakkan diri tidak disebut kozab yang mengharuskan adanya had adanya had jadi berakal, balik, muslim, afif. Ya, afif itu menjaga diri, tidak dikenal sebagai orang yang suka menjejakkan kehormatan. Kemudian juga merdeka. Merdeka. Kalau hamba saya, kalau hamba saya seperti umpamanya tuan, si tuan menuduh wah, hamba sayanya berzina. Itu tidak dihad. Tidak dihad. Tapi nanti uh, apa uh, di akhirat gitu kan di sini dalam hadis Rasulullah mengatakan man qazafa mamlukahu bizina uqima alaihi alhad had yaumal qiyamah illa an yakuna kama qala Barang siapa menuduh budaknya berzina, maka hadnya itu ditegakkan nanti hari kiamat. Kecuali kalau memang si budak itu benar-benar berzina. Dalam hadis man qazaba mamlukahu yaqamu alaihi al-haddu yaumal qiyamah illa an yakuna kama qala. Kemudian ma yajibu tawaffuruhu fil maqzufi bihi. Hal yang wajib dipenuhi pada uh, tuduhan. Tuduhannya harus bagaimana? Itu apa? Atasrih bizina awit ta'arrud az-zahir. Adalah tegas-tegasan menuduh apa? Zina. Atau sindiran yang nampak. Sindiran yang nampak maknanya. Tidak uh, apa uh, yang zahir adalah apa yang dipahami yang ditujukan oleh orang yang mengucapkannya. Dan dalam hal ini apa? Sama. Wa yastawi bidzalika eh, al-qawl ya, ucapan wal kinayah kinayah apa e, sindir sampir contoh tasrih itu kan contoh yang eh, jelas-jelas sama menunjukkan hai pezina hai pelacur itu kan apa kepada anak kecil dasar anak zina kan itu itu apa sorry atau ungkapan apa e, yang walaupun tidak langsung tapi itu bermakna sorry seperti orang bertengkar itu kan orang bertengkar terus mengatakan tan maksudnya orang yang bertengkar ini tanpa diminta justru malah mengatakan apa saya ini bapak saya bukan pezina ibu saya juga bukan pezina itu apa mafhum apa maksudnya dia menuduh si lawan itu sebagai anak zina itu kan bapak ibunya banyak berzina itu dianggap apa sebagai kalimat yang sore Makanya Imam, Ash, uh, Imam Malik mengatakan uh, inna ta'ridha az-zahir mulhaqun bitasrih. Bahwa sindir sampir yang zahir itu disertakan dengan makna yang sharih. Li'anna al-kinayata qad taqumu bi'urfil ada awil istimal maqaman nasi sharih. Karena uh, ya sindir sampir itu pada kondisi atau kebiasaan pemakaian di masyarakat bisa jadi itu apa maknanya? sorih. Makanya pada zaman Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala ada dua orang yang bertengkar. Kemudian salah ini mengatakan apa? Wallahi ma abi bizanin wala ummi bizania. Demi Allah, bapak saya tidak berzina, ibu saya tidak berzina. Ini maksudnya orang menuduh Eh, bapak saya bukan pezina, ibu saya bukan pezina, sedang sedang berantem. Itu sama dengan menuduh si lawan, berarti bapak kamu, ibu kamu pezina. Makanya Umar Ibn Khattab ketika e, ada orang mengatakan seperti itu, beliau apa? E, meminta pendapat kepada para sahabat yang hadir. Maka e, ada yang mengatakan dia itu memuji bapak dan ibunya. Terus yang lain mengatakan, yang lain mengatakan, kalau untuk memuji ada kalimat selain ini. Kenapa pakai kalimat ini? Gitu kan. Makanya uh, ulama ini mengatakan dia dijilid, wajib dijilid. Makanya Umar ibu Khattab apa? Menjilidnya 80 jilidan. Adapun sebagian sahabat seperti Ibnu Mas'ud, Abu dan yang lainnya juga ulama-ulama Abu Hanifah Asyafi dan yang lainnya, mereka mengatakan bahwa e, tid, pada kalimat simpir apa e, sindir sampir itu tidak ada apa tidak ada e, had itu. Dikarenakan apa takarid itu mengandung kemungkinan sedangkan kemungkinan itu adalah subhat sedangkan hudud ditolak dengan sebab subuhat. Jadi intinya kalau yang tadi sindir sampir kalau memang maknanya zahir ya itu dianggap sebagai sorry. Tapi kalau yang memang eh, eh, kalimatnya apa tadi eh, tidak sorry juga tidak mengandung sindir, sindir sampir maka itu adalah kalimat biasa. Ini kaitan dengan syarat tuduhan. Tuduhan. Nanti kita lanjutkan pembuktian juga sanksi bagi sanksi dunia dan akhirat bagi orang yang eh, uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.